بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah rahimana wa rahimakumullah masih tentang masalah niat seseorang perlu betul-betul mengoreksi hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan hati sebelum tindakan yang keluar dari seseorang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Fa'an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم walakin yanzuru ila qulubikum rawahu muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikenal dengan nama Abdurrahman ibn Sakhr dan nama ini adalah nama yang paling dikenal para ulama menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal dengan kunyah lebih banyak daripada nama aslinya demikian pula nama ayahnya bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa nama beliau dan nama ayahnya diperselisihkan sampai ada 20 pendapat lebih. Ini menunjukkan betapa kaum muslimin perhatian dengan masalah kunyah dan juga perhatian mereka terhadap para sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Riwayat beliau lebih dari 5000 hadis yang disebutkan dan beliau sampaikan dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masuk Islam beliau bukan merupakan orang pertama-tama, akan tetapi karena semangat beliau dalam menuntut ilmu, menimba nasihat-nasihat nubuah yang membuat beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak menghafalkannya. Dan ini dipuji oleh para sahabat senior Talha ibn Ubaidillah mengatakan wallahi ma ashuk annahu sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam nasma' wa 'alima ma lam na'lam. Aku sendiri tidak ragu bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan hadis yang tidak pernah kami dengar dan beliau tahu tentang apa yang kami tidak tahu. Abdullah bin Umar yang mengatakan, "Ya Abu Hurairah, anta kunta alzamana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahfazana li hadithihi." Wahai Abu Hurairah, betul-betul anda merupakan orang yang paling disiplin dan sering dalam menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar dan paling hafal tentang hadis-hadisnya. Ini karena beliau sangat semangat sampai sebagian orang tidak suka sehingga mereka mencibir. Kenapa? Abu Hurairah yang baru masuk Islam, orang belakangan, tiba-tiba hadis yang disampaikan lebih banyak. Mana sahabat-sahabat senior? Kenapa mereka tidak meriwayatkan? Tiba-tiba Abu Hurairah yang meriwayatkan. Seolah-olah ada semacam ketidakpercayaan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dalam riwayat yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Yaqulun aktsara Abu Hurairah." Mereka bilang Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkan hadis. Ini artinya adalah semacam sindiran. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Wallahul mau'id." Nanti kita akan perhitungkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebutkan di antara Penyebab kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis ada dua hal. Yang pertama beliau sampaikan bahwa beliau adalah orang yang paling banyak menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar, menimba ilmu dari beliau. Ketika beliau mengatakan, "Kana ikhwanuna min al muhajirin shagalahum as-safq bil aswaq." Kaum muhajirin dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sibuk berdagang. Wakana ikhwanuna min al ansar." syaghalahumul qiyamu ala amwalihim sementara sahabat ansar kebanyakan mereka sibuk untuk mengurusi kebun-kebun mereka wa kuntum ra'an miskinan sedangkan aku adalah orang fakir orang miskin tidak memiliki banyak harta wa alzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batni sementara aku berusaha belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mempertahankan hidup sesuai dengan kebutuhan berperut saja ini yang membuat akhirnya aku hafal apa yang mereka tidak hafal. Aku paham apa yang mereka tidak paham. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat mengatakan, "Ayyukum yabsutu thawbahu, fayakhudhu min hadithi hadha." Siapa di antara kalian yang siap untuk membentangkan bajunya atau selendangnya, kemudian dia akan mendengarkan semua hadis-hadisku. Thumma yajma'uhu ila sadrihi. Kemudian dia akan meletakkan bajunya di dadanya. Fa innahu lam yansa syai'an sami'ahu. Dia tidak akan lupa pada setiap apa yang dia dengar. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempraktekkan itu. Di antara sahabat yang hadir beliau segera merepaskan burdahnya atau pakaian yang ada di atasnya kemudian beliau bentangkan hatta faragha min hadithihi kata Abu Hurairah sampai Rasulullah SAW selesai dalam menyampaikan berbagai hadis thumma dhamamtuhu ila sadri maka aku ambil bajuku tadi kemudian aku letakkan di dadaku maka kata beliau fama nasitu ba'da dzalika al yawm shay'an haddatsani bihi dari sejak saat itu aku tidak pernah lupa terhadap hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan penyebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu lagi poin penting yaitu Abu Hurairah menjadi simbol e, keimanan seseorang yang mencintai para sahabat. Kita tahu bahwa mencintai para sahabat merupakan sebuah eh, standar keimanan ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi dalam sebuah riwayat yang sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allahumma habib ubaidaka hadha wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habibhum ilaihima atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW mendoakan ya Allah jadikan hamba kecilmu ini maksudnya Abu Hurairah beserta ibunya cinta kepada hamba-hambamu yang beriman dan jadikan orang-orang beriman cinta kepada mereka kata Abu Hurairah fama khuliqa mu'minun sami'a bi wa lam yarani illa ahabbani Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah ada seorang mukmin mendengar namaku meskipun dia tidak pernah melihat kecuali dia akan cinta kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi sebuah tanda yang tidak heran ketika ada sebagian musuh-musuh Islam berusaha untuk mencela Abu Hurairah. Tujuan mereka adalah untuk mencela hadis yang dia bawa. Agar hadis ini ditolak oleh kaum muslimin, maka mereka sebarkan mereka lancarkan tuduhan-tuduhan terhadap Abu Hurairah. Benar kata Abu Hurairah. Orang beriman mendengar nama Abu Hurairah akan cinta dan akan berterima kasih kepada beliau yang berjasa memuat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan. Dan ini menjadi keistimewaan yang beliau miliki di antara sekian para sahabat Nabi Ridwanullahi Taala alaihim Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini disebutkan Allah la yanzuru ila ajsadikum dalam riwayat lain dikatakan ajsamikum dua-duanya dalam riwayat sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kalian wala ila suarikum dan juga tidak dalam masalah penampilan walakin yanzuru ila qulubikum akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepada hati kalian artinya bukan berarti amal sholat tidak penting karena dalam riwayat yang lain dalam lafaz juga yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah ada tambahan wa a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum akan tetapi Allah melihat terhadap kejernihan kelurusan dan kebenaran niat yang ada pada hati kalian dan juga pada amal kalian maka dalam hadis ini ada penekanan untuk lebih perhatian terhadap urusan hati agar hati ini tidak dikotori sesuatu yang bisa merusak atau mengurangi kualitas amal seorang muslim ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengingatkan bahwa hadis ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa ketakwaan letaknya pada hati. Amal seseorang akan dinilai dari kejernihan dan kelurusan hatinya. Apabila seseorang beramal dengan ikhlas, maka ini merupakan sebaik-baik modal untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menampilkan sebuah amal, ini ditegaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa amal yang nampak pada lahiriah merupakan sebuah persangkaan yang memuat kemungkinan dan tidak bisa dijadikan sebuah penilaian pasti. Akan tetapi kepastian itu hanya Allah yang tahu ketika Allah melihat hati seseorang. Maka ada pesan di situ. Agar seseorang membersihkan hati sebelum beramal. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat hati sebelum penampilan yang nampak pada seseorang, maka seseorang perlu mendahulukan perhatiannya pada kejernihan hati sebelum dia memilih kesalehan amal. Karena tidak jarang orang beramal soleh, ternyata hatinya busuk. Sebaliknya, ada orang yang mengerjakan sebuah amal yang oleh semua orang dikatakan itu adalah amal yang jelek atau biasa. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat hatinya tulus, ikhlas, maka Allah besarkan sebuah amal dan dijadikan seorang menjadi mulia karena kejernihan hatinya. Dengan demikian berarti ada pula uh, isyarat agar seseorang tidak terlalu maghrur, tertipu dengan penampilan solehnya seseorang. Orang tidak bisa memastikan ketika penampilan seseorang soleh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu beribadah, lalu dia akan pasti menjadi penghuni surga. Tidak ada yang bisa memastikan seperti itu. Karena hakikat hatinya adalah Allah yang tahu. Sebagaimana seorang juga jangan terlalu terburu-buru untuk menilai keburukan seseorang karena penampilan lahiriah. Penampilan combang-camping, malas beribadah, tidak terlihat di masjid misalkan, jarang terlihat di pengajian, berarti orang ini malas belum tentu. Karena bisa jadi banyak uzur yang dia miliki dan tidak menutup kemungkinan justru niatnya untuk menghadiri pengajian lebih besar daripada orang-orang yang sudah hadir akan tapi dia bermalas-malasan atau hadir dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tidak puji. Maka dalam hadis ini merupakan pesan yang sangat tegas agar seseorang berhati-hati dan perhatian terhadap masalah hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk membersihkan hati sebelum kita beramal mempersembahkan ibadah sebaik-baiknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu wa sallam wa Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.